Semoga Allah SWT menjadikannya sebagai tanda kebaikan pada seorang hamba yang sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, "Man yuridillahu bi khairan yufaqhu fid din." Barang siapa yang Allah SWT kehendaki padanya kebaikan, maka Allah SWT akan berikan dia pemahaman tentang Islam, tentang agama. Khan Fiddin wakwati akhwati fillah kaum muslimin dan muslimat Yang semoga dimurahkan Allah SWT Terlupa salawat dan salam Semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta kerabatnya dan para sahabatnya serta mereka-mereka yang mengikuti jejak beliau bil ihsan ila yaumiddin. Kita akan bawakan beberapa keterangan-keterangan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda La naqul subhanallah walhamdulillah والحمد لله ولا إله إلا الله ahabbu ilayya mimma talat alaihi syams <clears throat> Aku ucapkan Subhanallah Walhamdulillah Wa la ilaha illallah Wallahu akbar Sungguh lebih aku cintai daripada <clears throat> apa yang terkena padanya sinar matahari. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah rahimanallahu wa iyyakum dan semoga Allah merahmati kita semua. Perhatikan dengan seksama hadis ini. Lahan aqul Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Aku ucapkan Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Sungguh lebih aku cintai daripada apa-apa yang sampai kepadanya sinar matahari. Jadi bukan sekedar apa yang sampai di atas permukaan bumi. Apa yang mengenai bumi. Tapi mengenai planet-planet yang lainnya. Menunjukkan betapa agungnya kalimat ini. Lebih mulia dari apa dunia dari dunia dan seisinya. Sekedar mengucapkan subhanallah ya. Walhamdulillah wala ilaha illallah Allah akbar ini lebih dicintai oleh Rasulullah ya. sallallahu alaihi wasallam daripada dunia dan sisinya. Daripada dunia dan sisinya perhal dunia dengan segenap kegemerlapannya, dengan segenap kesenangan dan kenikmatannya, ternyata ditimbang dengan pahala subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allah akbar ini ternyata tidak bisa berbanding ya. padahal seorang mukmin ataupun mukminah bisa saja dia berpikir ya, apa yang ada di permukaan bumi ini belum tentu daripada perkara-perkara yang <clears throat> dia bisa mendatangkan kemurkaan Allah. Tapi bisa di sana sebagian harta, sebagian posisi, sebagian kedudukan bisa mendatangkan keriduan Allah SWT Allah Misalnya Rasulullah SAW bersabda, <clears throat> ya, dalam sebuah hadis yang sahih, nikmal mal di rajulin muslim. Ya, harta yang terbaik yang ada pada tangan seorang muslim. <clears throat> Kenapa? Karena dengannya seseorang dengan harta tersebut dia bisa berinfak, dia bisa bersedekah, dia bisa berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Seorang muslim bisa saja berkata demikian. <clears throat> Bukankah hal tersebut adalah perkara-perkara yang baik yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi ketika Rasulullah SAW tekankan bahwasanya tetap saja subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah Allah akbar itu lebih baik daripada dunia dan seisinya daripada yang terkena padanya sinar matahari. Ya. Makanya dalam hadis yang lain agar kita bisa lebih memahami makna hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga pernah bersabda Lama sauti ahadikum fil jannah khairun minad dunya wa fiha. Seseorang mendapat sebuah tempat selebar satu cambukan ya mungkin barangkali satu meter kurang lebih di sorga itu lebih afdol, lebih utama, lebih baik daripada dunia dan sisinya. Jadi demikian menunjukkan bahwasanya dunia dengan segala macam apa yang ada di dalamnya itu tidak akan lebih baik daripada satu cambukan tempat di surganya Allah SWT. Apalagi kalau sekiranya istana yang mega di sorga, kebun di sorga, tentu tiada bisa dibandingkan lagi. Kalau sekiranya satu tombak saja, seseorang mendapat jatah eh, kaplingan di sorga itu ternyata lebih mulia daripada dunia dan sisinya. Apalagi yang lebih daripada itu. Iya. Padahal ya, apa yang diucapkan oleh seorang muslim yang diberi taufik oleh Allah SWT subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah akbar itu ternyata tiada bandingannya dengan dunia dan sisinya. Makanya dalam sebuah hadis yang lain Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, ya. Taala ta'dilu janaha ba'udah lama saqa kafiran syurbatama ma' Kalau sekiranya dunia ini di sisi Allah Subhanahu wa taala senilai dengan sebelah sayap nyamuk maka Allah tidak akan memberikan kesempatan bagi orang kafir untuk meminum seteguk air kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah. Camkan dengan baik hadis ini. Perhatikan dengan seksama hadis ini. Fa'udah lama saqa kafirun syurbata Kalau sekiranya dunia di sisi Allah SWT senilai dengan sebelah sayap nyamuk, maka Allah SWT tidak izinkan orang kafir untuk meminum seteguk air. Ya. Tapi apa yang kita lihat? Ya. Orang-orang kafir itu bukan cuma sekedar minum seteguk air. Tapi dari berbagai macam sumber air dia teguk. Ya. Dan bukan ternyata berbagai sumber air yang dia teguk. Tapi bagaimana kita lihat ya. kehebatan, kegemerlapan yang mereka lakukan. Hal yang demikian menunjukkan bahwasanya ternyata dikarenakan dunia itu tidak sebanding dengan sayap nyamuk, sebelah sayap nyamuk. Artinya sebelah sayap nyamuk di sisi Allah Subhanahu wa taala lebih berharga daripada dunia dan sisinya. Maka kita lihat sunnatullah Allah Subhanahu wa taala perlihatkan Allah Subhanahu wa taala tunjukkan bagi hamba-hambanya ya, mukminin dan mukminat dunia ini menjadi ladang empuk bagi orang kafir untuk bermegah-megahan di dalamnya. Dan itu Allah ingatkan kepada Rasulnya secara khusus. Dan kepada kaum mukminin secara umumnya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. La yagurrannaka تقلب ladhina kafaru fil bilad. Mata'un qalilun thumma ma'wahum jahannam wa bi'sal mihad. Engkau wahai Rasul jangan tertipu. Jangan terkagum-kagum, terpesona dengan tingkah laku dengan sepak terjang yang spektakuler yang dilakukan oleh orang-orang kafir di permukaan bumi ini. Mereka buat ini, mereka buat ini. Ya, mereka lakukan ini, lakukan itu, terobosan ini, terobosan itu daripada perkara dunia. Allah Subhanahu wa taala katakan, "La ta, la yaghurrannaka taqallubul ladina kafaru fil bilad." Jangan sekali-sekali jangan sampai engkau terkagum, engkau tertipu dengan tingkah laku dengan sepak terjang yang dilakukan oleh orang-orang kafir. Biarkan mata'un qalil. Kegemerlapan yang sebentar. Kenikmatan yang sebentar. Kesenangan yang sedikit. Kemudian tempat kembali mereka ke dalam neraka jahanam dan sebaik-baik tempat kembali adalah neraka jahanam. Ya. Dalam hadis dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman Wala tu'jibka amwaluhum wala auladuhum. yuridu liyu'adzibahum biha fil dunya wa tazhaqa anfusuhum wa Engkau wahai Rasul, jangan engkau terkagum-kagum dengan apa yang ada pada mereka. Dengan apa yang ada pada orang kafir daripada harta benda, kelompok dan golongan, anak-anak. Innama yuridullah Sesungguhnya yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki pada mereka. Allah Subhanahu wa taala hendak mengazab mereka. Dengan perkara-perkara yang tadi Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka. Kemudian yang lebih parah daripada itu mereka keluar daripada alam dunia ini dalam keadaan mereka kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan Wa akhwati fillah kaum muslimin dan muslimat yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tidak masuk akal. Ya. Sangat tidak masuk akal sehat. Apabila seseorang mati-matian ya, mencurahkan segala macam kemampuannya memeras keringat banting tulang mengucurkan darah ya, untuk mengejar suatu perkara, suatu kenikmatan yang ternyata hakikatnya tidak lebih afdol, tidak lebih mulia, tidak lebih berharga daripada sebelah sayap nyamuk. Ya. Ya. Artinya lebih rendah daripada sebelah sayap nyamuk. Ya. fi din wa akhwati Adakah orang yang berakal ya, dari kalangan jin dan manusia yang ternyata dia rela menghabiskan waktunya mengorbankan segala apa yang dia miliki ternyata perkaranya lebih rendah lebih hina daripada sebelah sayap nyamuk. Ya. Masuk akal tidak? Ada orang yang mati-matian, ada orang yang mengorbankan segala macam kemampuannya, daya dan kemampuannya, kelompoknya untuk mengejar perkara yang ternyata di sisi Allah lebih rendah daripada sebelah sayap nyamuk. Ya. ya. Dalam hadis yang lain, ya, Rasulullah SAW dan para sahabatnya ya, pernah melewati sebuah bangkai kambing yang cacat telinganya. Iya. Rasulullah SAW bertanya kepada sahabatnya, Ayyukum iya. yuhibbu ayyakuna lahu hadha. Adakah di antara orang di antara kalian yang dia sadar dia menginginkan bangkai kambing ini yang cacat. Kata sahabat, bagaimana ya Rasulullah? Kalau dia hidup saja orang tidak berharap untuk memilikinya. Apalagi kondisinya sekarang dia sudah mati. Ya. Kemudian Rasulullah SAW kabarkan kepada sahabatnya, lad dunia ahwan Sesungguhnya dunia itu lebih rendah daripada kambing bangkai yang cacat ini. Ya. Akhwan fi din wa akhwat billahi rahimanallahi iyakum. Segala macam apa yang kita lihat daripada hiruk pikuk kehidupan dunia ini. Di sana orang mengejar kenikmatan yang fana, kenikmatan yang sangat sedikit daripada mungkin harta, mungkin wanita, mungkin tahta, posisi di masyarakat, ya, popularitas dan lain sebagainya. Ternyata ujung-ujungnya hal tersebut tidak lebih daripada seekor bangkai kambing yang cacat atau dalam hadis yang lain lebih rendah daripada sebelah sayap nyamuk. Ya. Tentu sangat menyedihkan ketika melihat mayoritas manusia mengejar perkara yang subhanallah sangat hina di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sangat rendah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang di dalam hadis lain Rasulullah SAW gambarkan bagaimana kenikmatan dunia dibandingkan kenikmatan akhirat bagaikan seseorang yang mencelupkan telunjuknya ke dalam sebuah samudra yang sangat luas, sangat luas. Falyanzur bimada yarji' Kemudian kata Rasulullah SAW, lihatlah tetesan yang menetes dari telunjuk kita itu. Tetesan yang menetes tersebut, itulah kenikmatan dunia yang kita kejar dengan segala macam hiruk pikuk yang ada di dalamnya. Sementara samudra yang luas, itulah hakikat kehidupan akhirat. Gambarannya kurang lebih seperti itu kata Rasulullah SAW karena sangat sulit untuk mengkiaskan, sangat sulit untuk menimbang, sangat sulit untuk membandingkan betapa nikmatnya dunia dengan akhirat. Betapa nikmatnya kehidupan akhirat dibandingkan dengan kehidupan dunia. Kurang lebih seperti itulah. Bandingannya satu tetes dengan samudra yang luas. Ya, tidak masuk akal. Seseorang yang dianggap berakal, kemudian dia harus banting tulang, peras, keringat, cucurkan darah untuk mengejar satu tetes dan dia tinggalkan samudra yang tiada bertepi. Iya. Dalam sebuah hadis yang lain, Rasulullah SAW pernah bersabda di Sahih Muslim, ya, dari sahabat Anas yang mulia radhiyallahu taala anhu ya. disebutkan yu'ta birojulin ya, muslim wa huwa min ab'asin nas min ahli dunia wa oh, min ahli jannah fayughmas ghamsatan wahida fil jannah summa yuqalu lah hal sya'arta bu'satan qat wa hal sya'arta shiddatan qat qala la ya rab didatangkan di akhirat seorang anak manusia yang dia ketika dulu di dunianya adalah orang yang paling menderita, paling sengsara, paling susah. Tapi dia penghuni sorga. Orang yang paling merana, paling sengsara, paling susah, paling sulit kehidupannya dulu di dunia. Tapi dia penghuni surga. Kemudian Allah Subhanahu wa taala dengan izin Allah Subhanahu wa taala orang ini di celupkan satu kali celupan di dalam salah satu sungai-sungai sorga. Satu kali celupan saja, ikhwan. Ya. Kemudian diangkat dia, ditanyakan kepadanya, wahai anak Adam, tidakkah engkau ingat kesengsaraan, kepedihan, apa yang dulu engkau rasakan di dunia. Apa dia katakan? La ya Rabb. Aku tidak ingat. Wahai Tuhanku. Tidak ingat aku. Bayangkan bagaimana satu kali celupan di dalam sungai, salah satu sungai-sungai sorga, melupakan kesengsaraan yang dia rasakan seumur hidupnya. Kemudian fayu'ta birojulin min ahli dunya wa huwa min an'ami ahli al-ard wa min ahli an-nar wa yughmas ghamsatan wahida fi an-nar thumma yuqalu lah ya ibn adam hal sya'arta ni'matan qad qala ya rab kemudian kata Allah Subhanahu wa taala didatangkan seorang manusia yang dulu di dunia dia adalah orang yang paling mendapatkan kenikmatan dunia. Paling sempurna dia rasakan kenikmatan dunia. nggak ada yang mendandinginya. Dan dia di akhirat penghuni neraka. Dia di akhirat penghuni neraka segala macam kehebatan, segala macam kenikmatan daripada kenikmatan dunia dia sudah dapatkan dari semua penjuru dan semua sisi. Dia rasakan. Tapi sayangnya di akhirat dia penghuni neraka. Calon penghuni neraka kemudian dicelup dia di satu kali celupan di dalam neraka jahanam. Kemudian ditanya kepadanya, "Wahai anak Adam, tidakkah engkau ingat kesenangan atau kenikmatan yang dulu engkau rasakan di dunia? Apa dia katakan? La ya rab aku tidak ingat, wahai Tuhanku. Ya. Akhwan fid din, akhwat fillah kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah, coba renungkan. Ini orang sudah paling yang paling mendapatkan kenikmatan ketika dulu di dunia segala macam sisi kenikmatan dunia dia dia rasakan ya. seumur umur hidupnya dia mendapatkan kenikmatan daripada kenikmatan dunia ya. kemudian dengan satu kali celupan di neraka jahanam membuat dia terlupa demikian dahsyatnya neraka jahanam satu kali celupan membuat dia terlupa daripada segenap kenikmatan yang dia rasakan dulu di dunia. Coba bayangkan bagaimana dengan celupan-celupan yang berikutnya. Di neraka jahannam wal iyadubillah. Ya, apa jadinya? Makanya dalam banyak ayat Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita wal akhiratu khairul laka minal ula. Sesungguhnya akhirat itu lebih baik bagimu daripada uh, permulaan daripada kehidupan dunia ini. Ya. Makanya kata Rasulullah SAW cukup. Aku ucapkan Subhanallah, Alhamdulillah, La ilaha illallah, Allah Akbar. Itu jauh lebih utama, lebih baik dan lebih berharga serta lebih bernilai daripada dunia dan sisinya daripada yang terkena padanya sinar matahari. Dalam sebuah hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Asim bin Bahdalah dari Abi Saleh dari Ummu Hani bin Abi Thalib qalat marra bi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqultu inni karkaburtu wa dha'iftu atau kama qalat famurni bi amalin a'malhu wa ana jarisah Suatu saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melewati menghampiri Ummu Hani. Ummu Hani anak pamannya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam putri Abi Talib. Ummu Hani berkata kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, "Engkau lihat Aku sudah tua rentah. Sudah sepuh. Cobalah engkau ajarkan kepadaku. Engkau perintahkan kepadaku suatu amalan. Yang aku amalkan selalu. Bi'amalin a'maluhu. Wa anajalisah. Dan aku dalam posisi aku duduk, dalam posisi aku e, bisa rehat, tapi aku tetap beramal. Aku tidak memerlukan banyak energi. <clears throat> Apa kata Rasulullah SAW? Dengarkan. Sabbihillah mi'ata tasbihah. Fa'innaha ta'adilu laka mi'ata raqabah. Ta'taqinaha min waladi Ismail. Ya. Engkau baca bismi, baca tasbih subhanallah 100 kali. Engkau tahu pahalanya itu lebih baik ya, atau sebanding atau senilai dengan 100 budak keturunan anak Nabi Ismail yang engkau merdekakan. Kawan, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah, coba camkan seseorang mengucapkan subhanallah. Ya, subhanallah seratus kali itu pahalanya ya, senilai dengan seratus budak keturunan anak Ismail yang engkau merdekakan. Dan pahala memerdekakan budak itu sangat banyak. Di dalam Al-Quran banyak anjurannya. Pahala merdekakan budak. Ya. Allah uriman fakatibuhum in alimtum fihim khaira. ya, ya ber kalian lakukanlah mukatabah. Mukatabah itu adalah salah satu bentuk e, cara memperdayakan budak. Apabila engkau kalian lihat pada diri mereka ada kebaikan. Iya. Kebaikan apa? Kebaikan menurut Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya kebaikan yang bisa mengundang keriduan Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita melihat pada diri seorang budak ada kebaikan, kita lihat dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia melakukan salat misalnya ataupun perkara-perkara yang lainnya, maka Allah perintahkan untuk kita memerdekakannya. Ya. Bisa dengan mukataba ataupun yang selainnya. Ini dalam banyak hadis betapa mulianya seseorang memerdekakan budak, anjuran yang banyak daripada Al-Qur'an dan Sunnah, daripada Al-Qur'an dan Sunnah tentang keutamaan memerdekakan budak. Disebutkan dalam hadis, satu hadis bahwasanya pahala memerdekakan budak itu anggota tubuhnya menjadi jaminan ya, selamatnya dia daripada api neraka. Jadi kalau kita memberikan budak itu kan seluruh tubuh, dari ujung rambut sampai ujung kaki. Ada rambutnya, ada telinganya, ada matanya, ada kukunya, ada semuanya. Itu kata Rasulullah SAW, seorang akan diberikan dari neraka jahanam satu persatu poinnya. Dia sebagai sebagai balasannya. Dia akan diberikan dari neraka jahanam. Itu satu. Lo ini seratus. Ini seratus. Dan bukan sembarangan budak bukan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam budak abdun habasyi muqatta'atul atraf atau mujadda iya. bukan seperti budak belian keturunan Ethiopia yang ujung-ujungnya sudah dipotong iya. ujung jarinya dipotong telinganya dipotong dan lain sebagainya iya. bukan tapi ini budak anak keturunan Nabi Ismail. Anak keturunan Nabi Ismail. Ya. Eh, min salbil Arab. Ya. Dari keturunan Arab yang paling utama. Keturunan Nabi Ibrahim. Keturunan Nabi Ismail alaihi wassalam. Ini luar biasa. Tentu lebih besar lagi pahalanya. Dan ternyata seseorang mengucapkan subhanallah 100 kali yang demikian sebanding nilainya dengan memperdayakan 100 budak dari keturunan anak Nabi Ismail. Ya. Kemudian kata Rasulullah SAW berpesan kepada Ummu Hani, wah, madillah, mi'ata tahmidah, ta'dilu laka mi'ata farasin musarrajah muljamah tahmilina 'alaiha fi sabilillah engkau bertahmid mengucapkan alhamdulillah seratus kali dia lebih utama atau sebanding atau senilai dengan seratus ya seratus kuda yang berpelana yang engkau infakkan dan engkau sedekahkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Lihat. Kalau sekarang mungkin bandingannya faras mul, muljama wa musarrajah. Iya. ini mungkin seorang bisa samakan dengan kendaraan yang banyak manfaatnya di zaman sekarang ini. Misalnya mobil atau bus atau eh, apa namanya truk ya. dia punya 100 dia wakafkan Visa ya ternyata kata Rasulullah SAW tidak harus orang ingin mendapatkan pahala besar tidak pahala orang menginfakkan 100 misalnya kendaraan dari semua ada busnya ada truknya ada mobilnya dia infakkan setiap hari sanggup tidak seorang pengen berinfak sekian banyak 100 kendaraan tadi. Ya, 100 mobil, 100 truk, 100 bus diinfakkan. Di jalan Allah SWT sanggup tidak dia? Iya. Ini ternyata kata Rasulullah SAW tidak harus seperti itu. Ya. Pengen mendapatkan pahalanya, seorang cukup ucapkan Alhamdulillah 100 kali. Di sisi Allah Subhanahu Wa Taala ternyata sebanding dengan itu. Iya. Berapa berapa ribu kali lisan kita sanggup mengucapkan alhamdulillah dalam sehari. Mungkin berapa juta kali. Hitung saja dalam satu menit mungkin sudah lebih daripada seratus kali. Lisan kita bisa mengucapkan alhamdulillah. Berikut hati kita. Dan ternyata ikhwan, akhwat, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah, dia sebanding dengan kita berinfak, kita wakafkan. Siapa yang sanggup? Ya. Kalau begitu mewakafkan beribu-ribu kendaraan dalam sehari. Ya. Berpuluh ribu-puluh ribu kendaraan dalam sehari. Diinfakkan. Fisabilillah. Ya. Seorang mengucapkan Alhamdulillah yang demikian sebanding. Ya. Sebanding dengan pahala yang Allah yang Rasulullah SAW sebutkan dalam hadis ini. Wa kabbirillah mi'ata takbira fa inna ta'dilu badanah muqalladah mutaqabbalah. Ya. Engkau bertakbir 100 kali. Itu sebanding pahalanya, senilai pahalanya engkau berinfak berkorban 100 onta. Ya. 100 onta dan pahalanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini berkorban 100 onta. Sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah SAW ketika berkorban eh, di Hajatul Wada. Rasulullah SAW mengorbankan 100 onta, 100 hadi. Ya. Berapa itu duitnya? Berapa miliar itu 100 onta? Ya. ya. Kita mau bersedekah berkorban sapi itu pun urunan tujuh orang satu sapi. Ya. Ini Rasulullah SAW seratus. Ya. Ternyata pahalanya ingin mendapatkan pahala yang demikian, ingin mendapatkan pahala sanggup tidak kita? Ingin mendapatkan pahala korban setiap tahun dia infakkan satu sapi misalnya. Ternyata tidak harus menunggu setahun. Ya. Orang pengen mendapatkan pahalanya lebih daripada seratus Dalam keseharian seorang muslim, dia ucapkan takbir, Allahu Akbar. 100 kali, ternyata pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala sebanding dengan seorang berkorban seratus onta. Ya. Luar biasa, ya, kawan. Luar biasa. Kalau ternyata subhanallah, alhamdulillah, Allah, Akbar, dia ucapkan lebih daripada seratus kali, tidak terhingga misalnya sudah berapa yang dia korban ia ya sudah biar sudah berapa yang diinfakkan dan wakafkan di jalan Allah SWT ya. hitung tadi atau hitung sendiri sekali-sekali kita buat kalkulasi ya kita eh, sekali-sekali bayar dalam satu hari sekretaris pribadi siapkan dia laptop hitung ini hitung sudah berapa eh, kendaraan yang sudah kita infakkan tadi sudah berapa onta yang kita eh, wakafkan korbankan sudah berapa sapi yang kita e, korbankan di jalan Allah SWT. Hitung. Ternyata tidak terhingga. Ya. Kata Rasulullah SAW, wahalil mi'ata tahlilah. Tahlil mengucapkan la ilaha illallah. Kita ucapkan la ilaha illallah seratus kali. Itu ternyata tamla'u ma bainas sama'i wal ard. Wala yurfa yawma idin li adin amalun mitu amalik illa ayyatiya bimithli ma uti tibih. Ya. Seorang mengucapkan la ilaha illallah 100 kali itu sudah tidak bisa di dihitung, dibandingkan. Kalau tadi masih bisa dibandingkan. Eh, seratus 100 onta diinfakkan orang cukup mengucapkan eh, alhamdulillah, memberikan budak 100 cukup mengucapkan subhanallah 100 kali kalau mendak lebih, pengen mendapatkan, berinfak seluruh apa yang ada di muka bumi ini, seorang ucapkan la ilaha illallah 100 kali, itu akan memenuhi langit dan bumi dan tidak akan seorang didatangkan suatu amalan, diangkat suatu amalan seperti amalanmu kecuali orang yang melakukan semisal apa yang kau lakukan. Ya. Khan fiddin, ya. Wahad fillah, coba kita cermati eh, betapa agungnya hadis ini. Ya. Orang yang mengucapkan tasbih subhanallah 100 kali, tahmid 100 kali, ya. Takbir 100 kali, tahlil la ilaha illallah 100 kali. Ternyata dia sudah memiliki dunia dan sisinya. Ya. Dia sudah menguasai dunia dan sisinya. Dan yang demikian membuka pintu selebar-lebarnya bagi kita untuk beramal soleh, mengharapkan kedekatan, kedekatan di sisi Allah Subhanahu Wa ya. Dan tidak akan ada orang yang beramal mendapatkan anugerah yang lebih utama daripada itu kecuali orang yang beramal semisalnya atau melakukan yang lebih daripada itu. Iya. Sudah masuk waktu Isya. Ya, kita tunda dulu. Biasanya seperti apa? Hah? Iya. Iya. Kita salat dulu, ya. Kita tunda pada sampai setelah Isya. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.